Q Allahlam Allahak kerasna wapa itu hak wamin wa itu ha salah satu ana cegah rekuniatkan parhuna salat Jumattalimah sratahai salat Jumat ari sayamah parduna shat Jumat wa minhum man wa minhum man abaroh anha disuruti malahan cek sampal ulama mah nu tilu lain jadi syarat eh, lain jadi lain mungkul jadi paguna sholat Jumat malahan iman jadi syaratnya sholat Jumat nya nu tilu mana cenah anu tilu teh aharduha wasaniha nomor kahiji jeung nomor kadua nak dina anu tilu bagian teh khutbatani yakumu ah, al al khot al khotibu eh, bihima wayan lisu bainahuma nomor kahiji jeung nomor ka, nomor kahiji jeung nomor kadua na tina anu tilu bagian teh nyaeta khutbah dua ya khutbah dua <clears throat> kahiji si khotib kudu nangtung tuluy jiu anu misahkeun antara dua khutbah ya Belas itu nantung deui eta khutbah kedua. Jadi khutbah kahiji nantung nu pertama maca anu pentingnya. Terus calik, terus tadi deui teh eta khutbah khutbah kedua, maka disebutkan khutbah dua teh ya. Eta khutbah kahiji nah tadi terus calik, terus tadi deui nya eta terus disebutkeun khutbah tadi. Tah ayeuna cenah ari calikna waktuna lilana sakumaha. carik misahkeun antar khutbah kahiji jeung kedua. antara sujud leh ya pan sujud cari ya sujud deui tah lamina nah eh misalkan antara sujud ini jeung sujud kedua kumah lamina teh nyaeta ukuran maca subhanallah subhanallah ya subhanallah carina teh jadi lamina teh subhanallah eta paling sadar. Nah, cenah yang lami mana malam namun ayat muping teh ayat ini cenah dia kita mah ukuran cari na dina misalkan antar partai di teh maca kulhu di ruang sulan ya mana harus mengalami ya, harus sababna sabab kesempatan dengan kesempatan pikir makmum ngadua anu, ah, sabab saahna ijabah di antara e, eh, doa orang di ijabah teh nyasa ke waktu wafatib cari misalkan antar partai di kedua ngadua kurangnya jadi kalau partai orang khatib ke cari teh ulah ngalamun ngalamun ngadua anu, ngurung ya penta tahu aya naon hayang budak penta hayang anak soleh penta hayang calageun penta penta kamu ya ulah nepi ka perlu teh molek ah pas budak gitu ya. nya ulah gitu nya nah gitu urang mah geus kolot penta Allah si busuk nya nyata sabab dina eta awak desa ya, ya. ka eta jadi lamina lah paling sakedap ukuran maca subhanallah cari bisa dengan antara namun ieu khatib teh ieu mah teu mampu bari tapi ya aya ning geuring ting sireun ngan teu kuateun khutbahna bari cari kumaha cenah aya bari tapi kumaha lamun kitu walau ajaja anil kiami wa khotoba qaidan au mud wajian soha wajajal ibtidahu bihi walau ma'al jahli bihali nah, lamun eta si khotib an khutbah, an khutbah teh teu kuat nan maca khutbah na khot maca khutbah na bari tak nantung, gitulah bari nantung mangka eta si khotib bisa khutbah na bari cal bari cali teu kuat bari cali bari nyengir mah. Gue nyengir mah tos itu. Oh, iya, iya, iya, Iya, iya. itu oh meren gitu kira-kira mah kayak eh jadi jiji ya, ya. nah meren kayak lumayan lumayan mana balik calik atau kuat balik calik balik nyangigir mana ya tangan pantas udah nyangigir ya di iya. pelan tompang gitu, gitu nah. <laughs> nah gitu mana namun kurang termampu khutbah terkiat balik lagi mana balik calik mana balik nyangigir mana sok sanajan walau majang sok sanajan ieu iya makmum teh teu apal sababna urang hutang make diuk cek makmum kunaon jeung nanti hutang teh make bari diuk teh nyaon padahal sing sileumun sok sanajan makmum teu apaleun karena sebabna eta uh, e, khatib e, hutang bari calik jadi masalah sah malaksanakeun hutang mana tah anu pancet tadi misahkeun antar hutang kain jeung itu teh calik lah hutang bari tadi Ayo mah hutangna balik cari. Kumaha misahkan antara hutang ka jeung kaduana? Dinya lamun hutang ka balik cari punya ngigir nya. Antara bi kucing aku kumaha? Dah lamun kitu Jak <clears throat> musani ya, wahai suhoto bako idan pasola baina ini disakatin la bidiyahni. Lamun urang hutbah balik calik misahkan antara hutbah ai jeung kaduana nya eta kurepeh sakedeung ya baca buka di beres tepeh kira-kira ukuran baca Allah loh tadinya sekali sekali nah terus beres tepeh orang baca deui kata bisa misahkeun antara panggil tadi kudu orang khutbah bari cari ah jeung guna orang kunaon nya ai langsung mah bari tadi mah bari calik eh mah ah kuci mau can juga kudu nya kudu menang we ku eureun antara pikiran pensa nya eta danya gitu nya <clears throat> eta dina masalah khutbah ya jadi dua parna Jumatnya dua nukah hiji jeng nak nyaeta khutbah dua khutbah kahiji tak tapi anu kahiji laut panu kadua tapi anu kadua ngan muslim saat acan nguningatkeun dina masalah khutbah eh paruna salat Jumat nomor katilu bade nguningatkeun heula rukun khutbah sabab tadi nguningatkeun heula rukun khutbah misalnya saaba hijjina rukun hutbah diatu wa arkanu khutbataini homsatun hari rukun hutbah dua teh ayat lima mana nulima teh hiji hamdullahi ta'ala suma salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syarat na atanapi rukun hutbah anu lima teh kahijina muji ka Allah subhanahu ya kedua kan maca sholawat kakang jeng Nabi Sallallahu Alaihi muta ay muta muta'ayyanun bari iya muji jeng maca sholawat teh kelapa dan tentukan mana seperti kan muji ka Allah Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdali ayyami syuhuri wal aqwam jadi ditampilkan bisi orang hari yang khutbah aja ah, orang apa dan orang mau khutbah di rumah sikit dan nyun jangan orang mau sorangan di mah mana ya rukuna ya mangan itu tah dua tah tilu syarat nami eh, rukun so, rukun khutbah dua teh nomor katiluna sumal wasiat kita takwa ngawasiatan nya rukun khutbah anu nomor katiluna mah tak ngawasiatan kita takwa ya ngawas ngawasatan titahwa takwa walaya ayat lakuha ala sohi cekau sohema lap ngamete wasiatan takwa teu kenapa nak mana wae itu mau, ya mana kan ngan guru teh oh, nyontona seperti kia rek mana, mangga seperti ati Allah wa ati Rasul terus terusna mangga usikum ibadah Allah. Nah, gitunya. Bayar ibadah kita takwa ya mana ditaktukeun ditaktukeun kan cuma tadi dimuji ka Allah kadua ka suara dua nu katiruna nu katirun opat nah, rukun khutbah anu nomor ka opatna teh wakiro qiraatu ayatin fi idauma nya nyaeta macet ayat sayat Alquran Redina khutbah kahiji mana? Redina khutbah kedua manga ngan mulai utama mah nyata dina khutbah ya bari eta maca Quran saayat ieu ya, maca Quran saayat dina khutbah teh kan teu ditangguhkeun manga rek nu mana we urang katalana ya seperti kalau Allah taala fil Quran kalim auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar tapi di urama nama ala ala di urama ala ma'adinnya artinya ala ya. amma hajarikum ya bani adam nah iya. itu nah tentang ke mana wae ya itu mana <clears throat> nu apa anu kalimat ru rukun khutbah nomor kalimat teh wa du'aul mukminina wal mukminati nya bi khutbah saniyati nya eta ngadoakeun ka muslim lalaki jeung muslim awet dina khutbah nu kadua nya eta tahlimat seperti mana Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat nah ternyata doakeun muslim lalaki dan muslim awet mana lamun kurang rek kadang mengkutbah itu bisi urang ah gengsi mah Niru pemaca bupati masjid dan nyun sorangan mana kan kuna nyun mana kan sok nugayama gue itu nak ulama gitu jadi eh diganti disungkut ke bupati teh ya ke tek jumatan disungkut ke bupati ya sekali yang gitu Lan ayo kagak ulama langsung. Kalau <laughs> ada. Sekali lah perlu ditinggalin kata, Nah, itu kagak kurang kan dibaca oke lo masalah gitu nah, boro-boro ngarata itu nya eta rukun rukun khutbahnya sok aja kurang mau mungkin orang karangan tapi air orang air apa mah pan kudu ilmunya ku apa lagi orang diboga ganjaran Ya, nah, jadi rukun khutbah teh lima hiji muji ka Allah dua maca sholawat ka kanjeng Nabi tilu itah takwa opat non teh opat maca ayat ayat dina Al-Qur'an lima nyaeta ngadoakeun ka muslim kalawe jeung ka muslim lalaki wa yusnaratu ayus Hotibu khotibu <clears throat> arkanal khutbati li arba'ina tan akidu bihim al Oke disaatkan si khotib waktu khutbah teh kudu rada tarik, kudu tarik. Nepi ka sangkan kapupingeun ku 40 jalmi. Jadi kurang lamun keur khutbah kudu tarik, kudu kagrengeun, kudu kapupingeun ku jalma 40 anu lalaki mari mukala eh mari nonton teh bari merdeka mukalap anu geus kaasupkeun we syarat anu 40. Mana ngan anu lebih 40 mah eta mereka kumpulkeun mah, mah tak lamun kurang air budak molek teh man kade kamu air budak molek nak ulah terhutbah ya ulah terhutbah sabab lamun kurang nyaram budak molek terhutbah maka batal terhutbah ulah ya sok sanajan cina cek mah kurinat air budak molek dirinat kan kurang di bolologan antep kan we erek oge lamun erek nyaram same hutbah atau ngesutbah kade sia kamu kerwa hutbah ke molek sakuai awas nah gitu nya lamun kerutbah antep tak kurang ngalakepkeun kurang ngalakepkeun kana khutbah kumaha pada padahal di kota mau khutbah teh sok disurah Ya emang bener cenah khutbah teh bener mamatahan urang ku hati kurang Sedangkan pangurang teh ka hati kana Arab bener seolah-olah bener kurang teh sok patahan kumaha nya teh hati ngan guru cukuplah cukup niatan eta khotib teh keur mamatahan urang cukup segitu ya hari saya namanya kulit hati bacaan macam baca hati-hati nanti kudu hati. Nganlah cukup aja dulu. etah khotib ke maca hati ke mengatakan orang. Itu we cukup ke mengatakan orang iya, niat dan kota oh. Ya. Kumaha cenah lamun urang keur khutbah teh keur padang ari masjid di lain ku penting ku aspes pan ari asbes mah tinggal ngucap teh Oh, maka lamun itu hutbah nak tiga kuping wayang nak lamun itu seorang itu hutbah itu dunia deui. Sebab kudu ka kuping syarat ya. Put khotib maca khotbah teh kudu tarik supaya ka kuping ku opan kulitnya. Ya. ya Wayus yustaratu al mualatu baina kalimat bati wa baina khutbataini oge disyaratkeun khutbah si khotib maca khutbah disyaratkeun disyaratkan syohati macaupate kudu mualat non mualat kudu tuluy tuluy kudu tuluy tuluy ulah kapisah waktu anu lila ari ukuran ari ukuran lila teh sakumaha ari ukuran lila teh kira kirakeun waktu eta eureuna teh kira-kira mari dipakai sholat dua rakaat eta ukuran lila kira sekitar seberapa menit nah sekira-kira gitu hari itu mah orang eureun sakedap ngulang tulisan terjadi masalah ieu mah kira-kira lamun eureun teh lamina eta eureun teh kira-kira maju dipake netepan dua rakaat tah eta henteu ya, nya dan tuluy-tuluy berarti batal salat batal maca khutbahna wayahna kejadian nya di khutbah teh nah, ya, kudu tuluy-tuluy ulah kapisah kudu lamun seperti khutbah ini, cuma khutbah dua, ulah lami teh kan nah, ulah sampekan nepika soksanajan eta khotib teh eureuna khutbah teh ku sabab aya umur nunutan pas beres khotib orang khutbah kai dicari teh meureun terkuat gadang khotib teh khotibna lot teh sare aya setengah jam moga itu tuaniun sieun diantep keune eh, wayah nak pasukan teh kudu dilihat di khutbahna sebab bah ya sok sanajan kuudun wa yustaratu biha satul aurati wa tuharatul hadasi wa hobasi bisobi dua wa bawa pada dua makali oke disyaratkan khutbatib nya anu khutbah waktu khutbah teh kudu tutupan orang ya kudu tutupan untuk ngan salian khotib mah ente disyaratkan tutupan orang orang mah jadi makmumnya mungkin nyanat Tuh orang teh katingali di mata karena syarat khutbah ngan lamun khotib nak katingali puna orang nak katingali maka batal khutbah hari orang mas sebagai makmum dari syaratkan ya oke disyaratkan khutbah kudu bebersih tina hadas tina najis nya rek dina baju atau nabi di tempat cari maka upami ulang rek khutbah teh tinggal yang mimbar teh bisa dicacak atau dikan kurang atau makmum ngerti kena Jumat teh ya, bersihan pula artinya sekali samingun sekali mah dalam masjid teh ya, bersihan kurang gitu nya aduh cina ganjaran apa sih masjid teh ya. malahan gitu nya sepan ulama mah jadi mas karena tidak dari malahan cek sampai itu lamun jelma ya ki jelma nges korobat atau nabi nyeun kali kanjing hayang maju kahirupan geus sempit hirup teh kan itu madu kan madu ya kurang minta doa akan ketahui ini mus kurang dilaksanakan tapi betul dia kehidupan dia tahun SSR ngeswek kurang rutin ke dalam bersihan masjid insya Allah dapat kurang bakal itu bakal berjuang ya tetap agen agen nak itu nggak bersihan masjid ketika lalu kurang supaya dirinya di masjid ini itu keluar ulah ulah ulah ulah bisi kurang ngecek ke masjid haram hukumnya ya seperti ke kapungkur ayah seorang wali ya jadi makanya ayah seorang balita anak kita sah wali ini nanti kita cerita eta wali kita kasohor ngancet wali nu hiji deui wali asli nak berenangnya benar itu wali teh cenah sohor atau nabi gagah itu pas dinten Jumat anjeunna ka bumi nah, ada sejarah sekitar jam satu. kan ini gitu salat kita aya istina cina mana abah dan akang pas ke masjid dina dinten Jumat jam segitu ke masjid kok bener jeung cenah wali namun naon sabab-sabab isu kene ke masjid ibadah pas ditingali ka masjid pas ditingali ka masjid eta anu sohor pangkat kawin teh anjeunna nyiduh dina janela eta kiduna saeut nyecret kana masjid mangka cet eta wali nya ieu jelema anu kasohor wali teh lain wali nya lain wali mata ulah gagabah oke cenah kumaha lamun halaman halaman kan lamun halaman ya tadi bukan masjid karena masjid yaitu ulah lawara ulah sok urang ada mal WC ini ada kun karena masjid yang pan berhenti kurang pipis tapi kumaha wayana dina masjid mah kurang kudu dibersihan ulah sampai tapi kalau kurang ningali ti kotok buru-buru sahabat pertama anu ningali ti kotok di masjid eta wajib ngawasi ah, cenah urang mah dengan buka cenah sini tak kuda kue temuan eta jelema eta pangmimitinan ningali wajib ngawasinya jadi dosa orang secara jadi hukum aku batur orang mencerita aja nanti yang mati kotor harap mana sana ya tanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah eta rukun put, uh, eh, rukun hutah tadi ayat lima oke syarat-syarat pelataran terus diunyakkeun nu saterasna panginten nya eta Parduna Jumat anu nomor katilu Serah lagu ngapun dengan di iya. Pemilih aja nasan si mati anu lepat Kira aku aku jangan aturan agama orang bila Allah subhanahu wa ta'ala Kurang kasih Kami air resna kami air resna Mudah-mudahan masih air memfatah kamu orang saya Amin ya Allah Saya itu si taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh